al ikhtiar dalun ala rububiyyatihi subhanah. Ikhtiar menunjukkan rububiyah Allah. Di antara makna ikhtiar adalah usaha. Dan di antara makna ikhtiar adalah pemilihan. Nah, ikhtiar yang dimaksud di kitab kita ini adalah pemilihan. Seperti istifa. Istafa yastafi itu seperti ikhtara yakhtari, ikhtara yakhtaru, ikhtiaran. Istafa yastafi istifaan artinya memilih. Makanya ada al-mustafa, al-mustafa artinya yang terpilih. Sekarang ikhtiar dari ikhtar, ikhtaro yakhtaru artinya memilih. Dan al-mukhtar artinya juga yang terpilih. Jadi ikhtiar di sini maknanya adalah pemilihan ya. Dan pemilihan itu menunjukkan rububiyah Allah. Insya Allah pada malam kali ini kita akan membicarakan dan juga malam-malam seterusnya kita akan membicarakan perihal Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengkhususkan berbagai makhluknya dari makhluk-makhluk lain. Ya, makanya kita mulai Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, "Wa idza ta'ammalta ahwala hadzal khalq" Wa idza ta'ammalta ahwala apabila engkau bertaamul yaitu mencermati dan merenungi ahwal keadaan-keadaan hadzal khalq dari ciptaan keseluruhan ciptaan Allah ra'aita hadzal ikhtiyar hadzal ikhtiyar wa takhsis fihi dalan ala rububiyyatihi ta'ala wa wahdaniyatihi niscaya engkau akan menemukan pada yang ciptaan semesta alam ini bahwa al ikhtiar yaitu pemilihan dan at-takhsis yaitu pengkhususan itu dalan ala rububiyatihi ta'ala wa wahdaniyatihi menunjukkan rububiyah dan wahdaniyah Allah menunjukkan rububiyah kalau kita lihat di footnote ke-17 Rububiyah adalah keesaan Allah dalam perbuatannya. Adapun wahdaniyah adalah keesaan Allah dalam zatnya yaitu dari segi zat, dari segi diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah rububiyah dan ada istilah wahdaniyah. Rububiyah itu adalah keesaan Allah dalam af'al, dalam perbuatannya. Makanya kita kenal tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dari segi perbuatan-perbuatan Allah dan wahdaniyah yaitu keesaan Allah, kemahatunggalan Allah dari segi dirinya, zatnya. Yaitu tidak ada yang sepertinya dan hanyalah dia sendiri. Kemudian juga menunjukkan selain menunjukkan rububiyah dan wahdaniyahnya, pemilihan dan pengkhususan itu menunjukkan juga kamali hikmatihi kesempurnaan hikmahnya kesempurnaan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga wa ilmihi wa kamali ilmihi kesempurnaan ilmu Allah wa kamali qudratihi dan kesempurnaan kekuasaan Allah jadi nanti akan kita temukan <clears throat> beberapa hal dari penciptaan yang Allah pilih. Nah, dan pemilihan tersebut itu menunjukkan kesempurnaan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya misalnya Allah memilih Nabi Muhammad dan Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang kemudian akan melahirkan Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kesempurnaan hikmah dari Allah. Pasti hikmahnya itu ada dan hikmahnya itu sempurna ya jadi tidak ada kecacatan sama sekali dari takdir Allah Subhanahu wa taala dari pilihan Allah tidak ada kecacatan sama sekali ya. dan juga menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah pengetahuan Allah dan juga menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahkan pemilihan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tidak berkaitan dengan agama misalnya tidak berkaitan dengan rasul tapi misalnya berkaitan dengan perjodohan dan itu semua menunjukkan kesempurnaan hikmah di balik itu seseorang dijodohkan dengan ini itu pasti menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah pasti ada hikmahnya pasti ada samaroh dan buahnya dibanding di balik itu kemudian itu juga menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang bermaslahat bagi pasangannya dan semacamnya. Dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah Maha sempurna dalam segi ke kekuasaan. Karena karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa, maka tidak ada yang dapat menginterupsi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa annahu Allahu allazi la ilaha illa huwa. Bahwa dia adalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak selain dia fala syarika lahu yakhluqu ka khulqih maka tidak ada sekutu baginya atau yang sebanding dengannya yang bisa mencipta sebagaimana ciptaannya tidak ada maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ba'udah yaitu nyamuk maka tidak ada yang mampu menciptakan makhluk seperti nyamuk walaupun kecil seperti itu hanyalah Allah yang mampu. Manusia tidak ada yang mampu menciptakan makhluk hidup bahkan sekecil nyamuk pun. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu bagi tidak memiliki sekutu dari segi penciptaan. Wa yakhtaru kakhtiyarihi dan juga tidak ada sekutu bagi Allah yang bisa memilih sebagaimana pilihannya. Karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala itulah pilihan yang sempurna yang menunjukkan keesaan Allah dari segi perbuatannya dan dari segi zatnya dan juga menunjukkan kesempurnaan hikmah, ilmu dan kekuasaan Allah taala. Ya. Dan juga kemudian wa kadadbirihi dan tidak ada sekutu bagi Allah yang mampu mengatur sebagaimana peraturannya. Kalau misalnya kita berpikir bagaimana di sini malam dan siang diatur oleh Allah, itu baru globalnya. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih rinci lagi, yaitu tumbuhan-tumbuhan di setiap tanah. Bagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau misalnya manusia melihat itu semua mereka akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwasanya tidak ada yang bisa mengatur sebagaimana pengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadhal ikhtiyaru wat tadbir wat takhsis al mashhud atharuhu fi hadzal alami min a'zami ayati rububiyyatihi. Maka pemilihan ikhtiar kemudian pengaturan tadbir kemudian pengkhususan taksis yang tampak dan tersaksikan bekasnya yaitu asarnya, efeknya, dampaknya tersaksikan pada alam semesta ini merupakan tanda yang paling besar dan paling agung mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam atau dari segi perbuatannya. Lihat pemilihan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memilih memilih eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya kita lihat benar-benar itu tanda yang paling agung mengenai rububiyahnya sampai sekarang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad masih hidup kemudian kita lihat pengaturan terhadap semesta alam dan kalau kita lihat pengaturan dari semuanya bahkan di tubuh kita bagaimana metabolisme tubuh kita <clears throat> kemudian bagaimana pengaturan sosial baik itu hewan ataupun manusia dan bagaimana pengaturan curah hujan semua itu menunjukkan dan menjadi bukti paling agung mengenai keesaan Allah dalam perbuatannya. Dan juga bagaimana dengan pengkhususan ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang berilmu dan beramal soleh di kehidupan kita ini. Itu merupakan keagungan atau tanda yang paling agung mengenai keesaan Allah dalam perbuatannya itu mengkhususkan. Ya, kemudian wa akbari syawahidi wahdaniyatihi. Dan itu semua pemilihan, pengaturan dan pengkhususan juga merupakan bukti yang paling besar mengenai keesaan Allah dari sisi zatnya. Ya. Wa sifati kamalihi dan juga menunjukkan itu semua bukti akan kesempurnaan sifat-sifatnya atau sifat-sifatnya maha sempurna wasidqi rislihi atau bisa juga wasidqi rusulihi serta kebenaran para rasulnya <clears throat> fanushiru minhu ila yasirin yakunu munabbihan ala ma wara'ah dalan ala ma siwah untuk itu <clears throat> Nusir, Kami mengisyaratkan, menyitir sedikit. Ya ila yasir. Di antara hal-hal itu, yaitu di antara apa? Di antara pilihan-pilihan Allah. Maka setelah ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala akan menyebutkan beragam macam pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dari para makhluknya. Jadi Ibnu Qayyim akan menukil dan menyitir sedikit di antara pilihan-pilihan Allah itu sebagai peringatan bagi apa yang dibalik ada di baliknya dari hikmah dan menunjukkan kepada perkara selainnya. Insya Allah hikmahnya sangat banyak dari pilihan-pilihan ini. Kita mulai dari pilihan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim pilihan pertama di sini. Fa khalaqallahu samawati sab'a. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuh langit ya. Jadi langit itu ada tujuh lapis. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tujuh langit. <clears throat> Fakhtarul ulya minha. Lalu memilih ikhtiar lagi sini, memilih al-ulya yang paling tinggi minha yaitu minas samawat di antara langit-langit itu. Jadi ada tujuh lapis langit ya yang kita tidak bisa menjangkaunya. Dan dari ketujuh langit itu dengan tobakot dan juga derajat-derajatnya, Allah memilih yang paling tinggi di antara tujuh langit itu. Fakhtarul ulya minha. Faja'alaha mustaqarrul muqarrabina min malaikatih. Maka ia dijadikan sebagai tempat tinggal malaikat-malaikat yang muqarrabin, yang didekatkan. <clears throat> Jadi para malaikat itu tinggal di sana di langit tertinggi واختصها min من wa min عرشه dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkannya yaitu mengkhususkan as al-ulya langit yang tertinggi dengan kedekatan di sini diterjemahkan dikhususkan dengan dengan kursi dan arsnya yang benar dikhususkan dekat dengan kursi dan arsnya ya itu yang dimaksudkan itu jadi dengan dengan ini double dengan dihapus dengan pertamanya, dengan pertamanya diganti dengan dekat. Waktu Waqtassaha bil kurbi min kursihi wa min arsyih. Jadi langit ketujuh itu dekat dengan kursi Allah dan arsy-Nya. Wa askanaha man syaa'a min khalqih. Serta langit tertinggi tersebut dijadikan sebagai tempat bagi siapa yang dia kehendaki di antara ciptaannya. Falaha maziyatun. Maka laha untuk langit yang tertinggi itu memiliki apa? Maziyah. Maziyah itu artinya keistimewaan, keutamaannya. Maziyah. Makanya kata ada kalimat hikmah mengatakan la tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyah katanya. Janganlah kamu mencemooh selainmu maka sesungguhnya di segala sesuatu memiliki maziyah keistimewaan. Maka langit yang tertinggi itu memiliki maziyah. Wa fadlun ala sa'iris samawat dan memiliki keutamaan di atas seluruh langit-langit lainnya ya memiliki keutamaan walau walau lam yakun illa qurbuha minhu tabaraka wa ta'ala sekiranya diterjemahkan diterjemahkan begini sekiranya ya tidak ada keistimewaan lain bagi langit ketujuh itu langit atas itu tidak ada keistimewaan lain kecuali hanyalah sebagai keistimewaannya apa kedekatannya kepada Allah niscaya hal itu sudah cukup sebagai keistimewaan baginya. Maksudnya adalah langit ketujuh, ya, langit tertinggi itu langit yang khusus di dalamnya diistimewakan di dalamnya tempat tinggal para malaikat-malaikat. Ya. Kemudian di dalamnya nanti akan ditempatkan padanya siapa yang Allah kehendaki di antara ciptaannya yang terbaik. Ya, dan memiliki keistimewaan dan keutamaan atas langit-langit lainnya. Kalau misalnya keistimewaan langit tertinggi itu hanyalah satu saja itu karena dekat kepada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu sudah cukup menjadi keistimewaan baginya. Itu seperti seseorang itu tidak memiliki banyak keistimewaan secara fisik. Namun keistimewaannya hanyalah apa? Hanyalah dekat kepada Allah maka itu sebenarnya sudah cukup sebagai atau menjadikannya sebagai seorang yang memang beristimewa, orang istimewa. Jadi kedekatan kepada Allah itu adalah keistimewaan. Ya. Kedekatan kepada Allah adalah suatu keistimewaan. Dan kedekatan kepada Allah tidak akan terjadi kecuali dia berilmu dan beramal. Dan harus menggabungkan kedua hal tersebut. Jika dia berilmu saja namun tidak beramal, maka dia tidak bagaimana dia bisa khusyuk dalam amalnya karena dia tidak beramal. Dan bagaimana dia akan dekat kepada Allah sementara dia tidak beramal? Dan kalau misalnya dia beramal tanpa ilmu, maka bagaimana dia bisa khusyuk dan benar amalannya? Ya. Maka Kedekatan kepada Allah itu sudah cukup sebagai keistimewaan dan keistimewaan tersebut tidaklah mudah didapatkan melainkan harus menempuh jalan-jalan sebagaimana jalan para rasul yaitu menuntut ilmu dan beramal dan juga berdakwah. Ya. Baik, kemudian وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار وهذا التفضيل dan pengutamaan ini jadi tafdil itu artinya pengutamaan pengutamaan wat takhsis dan pengkhususan ini yaitu pengkhususan dan pengutamaan langit yang ketujuh ini ma'atasawi ma madatis samawat meski dengan kenyataan terdapat kesamaan materi bagi langit-langit itu jadi sebenarnya antara tujuh langit itu semua sama langit sama-sama langit tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengutamakan langit yang tertinggi Padahal semuanya sama-sama langit dari materi yang sama. Nah, pengutamaan dan pengkhususan ini meski terdapat kesamaan materi bagi langit-langit yang itu tujuh itu itu menunjukkan dan merupakan dalil yang sangat jelas ya dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesempurnaan kudratullah dan kesempurnaan hikmatullah Maksudnya kesempurnaan kudrah berarti kesempurnaan kekuasaan. Jadi Allah benar-benar sempurna kekuasaannya dalam memilih itu. Terserah Allah kan. Karena yang dipilih adalah yang Allah kuasai. Dan semuanya Allah menguasai. Allah Subhanahu wa taala menguasai semuanya. Dan juga pasti berhikmah. Dan di antara hikmahnya kita tahu kedekatan dengan Allah itu menunjukkan keistimewaan dan sesuatu yang paling istimewa adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan bahwa Allah mencipta apa yang Dia kehendaki serta memilihnya. Jadi Allah menciptakan. Dari semua ciptaan itu Allah ada ada di antaranya yang Allah pilih. Nah, itu itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya langit tadi. Kemudian kita berlanjut ke paragraf berikutnya. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس جنة الفردوس على سائر الجنان Contoh lain adalah pengutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap surga Firdaus atau surga-surga lainnya. Ya. Jadi ada surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan surga lainnya dan betapa banyaknya surga. Makanya kita lihat di footnote. Nanti kita lihat di footnote ya, kemudian nih nanti. Ada lagi kalimat wa takhsisuha bi an ja'ala memberi keistimewaan dengan menempatkan arsnya yaitu ars milik Allah Subhanahu wa taala arsnya ada di atas sebagai atap bagi surga tersebut. Jadi yang lebih tepat eh, Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan untuk Firdaus itu dengan menempatkan arsnya sebagai atap surga Firdaus tersebut. Ya. Firdaus, makanya dalam English itu ada paradise. Paradise itu dari Firdaus. Ya. Footnote nomor 18 disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari Kitab At-Tauhid. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya inna fil jannati inna fil jannati mi'ata darajatin Sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan, 100 derajat ya. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Kemudian dikatakan Baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Jarak antara setiap dua tingkatan saja itu sama seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti jauh sekali. Dari 100 ya. Kemudian jarak antara dua tingkatan saja itu sama seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian faida sa'altumullaha fasaluhul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya al-firdaus tersebut. Apa firdaus? Di sini dikatakan oleh Rasulullah mendefinisikannya fa innahu wasatul jannah. Sesungguhnya ia yaitu firdaus adalah wasatul jannah atau awsatul jannati wa a'lal jannah. Itu surga yang paling menengah yaitu terbaik wa a'lal jannah dan tertinggi. Wa fawqahu 'arsyur rahman. Dan di atasnya adalah arsyir rahman itu arsy Allah Subhanahu wa taala wa minhu tafajjar anharul jannah dan darinya memancar sungai-sungai surga semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kita semua di surga Allahumma amin dan nanti eh, dan, dan insyaallah ini adalah kajian yang keempat dari Zadul Ma'ad insyaallah kita akan melanjutkan esok malam dari mulai kalimat wa fi ba'dil athar atau terjemahannya dalam sebagian athar disebutkan ya insyaallah kita akan melanjutkan dari kalimat itu pada esok malam dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam menuntut ilmu dan istiqamah dalam menuntut ilmu terutama kajian rutin kita kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad salah satu di antara kitab-kitab terbaik yang pernah ada dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang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 Dan insyaallah besok pagi akan ada kajian Sahih Al-Bukhari mulai dari hadis pertama. Jadi persiapkan hadis pertamanya. Ya, dari hadis innamal a'malu binniyat kita insyaallah akan mempelajari Sahih Al-Bukhari hadis-hadisnya dengan sanatnya ya dengan sanatnya jadi akan dipelajari juga perawi-perawinya perawi insyaallah taala dan juga matan hadisnya ya dan itu memerlukan waktu yang panjang sekali tapi bagaimanapun yang terpenting ya, kita mengkaji ilmu syar'i dan mengenalkan ilmu syar'i secara runut tertib dan insyaallah sangat-sangat bermanfaat menjadi modal dan bekal kita dalam beramal di dunia dan di akhirat. Kemudian juga esok ada akan ada kajian An-Nahul Wadih setelahnya kemudian ada kajian Mustalah Al-Hadith dan mohon rekan-rekan mudah-mudahan juga mengikuti kajian-kajian tersebut baik secara online maupun rekaman karena itu semua akan menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua insyaallah taala amin subhanakallahumma wa bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh